masih memudahkan hidup kita, masih memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih ibadah yang wajib puasa di bulan Ramadan ya. Kemudian juga salat fardu ya, berjamaah di dalam rumah kemudian ibadah-ibadah yang lainnya seperti menuntut ilmu agama dan kemudahan dalam beribadah kepada Allah termasuk anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan ini tidaklah semua hamba Allah Allah berikan kemudahan dalam beribadah tidak semuanya dan ketika seseorang itu mendapatkan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentulah hamba tersebut ya mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat terlebih di bulan Ramadan musim pahala panen pahala jangan sampai seseorang melewatkan bulan Ramadan mengerjakan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada faidahnya sedangkan bulan Ramadan cuma satu bulan satu kali saja dalam setahun tidak lama dan cepat berlalu maka para pemirsa dimanapun anda berada senantiasa kita mengambil kesempatan ya dalam umur kita terlebih kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Tentu kita mengisi dengan berbagai macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, seperti uh, yang telah lalu ya, sebenarnya kajian ini Syama'ilun Nabi, kitab Syama'ilun Nabi karangan Imam Tirmizi ini biasanya kita bacakan setelah subuh tiap hari Senin. Tapi uh, untuk bulan Ramadan insya Allah kita ganti waktunya setelah asar sekitar jam setengah lima sore. Ya, jadi insya Allah Syama'ilun Nabi itu kita rutinkan selama bulan puasa saja setiap Senin setelah asar jam setengah lima sore. Ya. Uh, menyambung pembahasan sebelumnya yaitu tentang bab bagaimana puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Tirmidzi membuat bab ini Babu maja'a fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang berkaitan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ya, kebanyakan dari hadis ini adalah tentang puasa sunnah Nabi, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa puasa sunnah. Dan e, kita sampai di hadis nomor 304 ya. Kita baca. Berkata Imam Tirmidzi, Haddatsana Abu Hafsin Amr bin Ali qala haddatsana Abdullah ibnu Abi ibnu Daud an Thawri bin Yazid an Khali bin Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashiyyi an ummul an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataharra as-sawmal itsnaini wal khamis Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab satunya, kitab Jami' Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Dan hadis ini dinilai hasan sendiri oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Hajar dan juga Al-Albani rahmatullahi taala alaihim jami'an. Kita baca menceritakan kepada kami Abu Hafas Amr bin Ali beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud. Abdullah bin Daud adalah syekh gurunya Sufyan bin Uyainah, ya. Jadi ada Sufyan bin Uyainah seorang imam besar ya, ahli hadis, ahli fikih di zamannya dan Abdullah bin Daud adalah syekhnya Sufyan bin Uyainah. Dari Saur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Rabi'ah al-Jurashi, dari Ummul Mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbiasa bersengaja puasa sunat di hari Senin dan Kamis. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa yataharra Yataharra ini ada beberapa makna. Di antara maknanya adalah yata'ammat wa yataqassat. bersengaja. Ya, jadi Rasulullah SAW bersenghaja untuk puasa di hari Senin dan hari hari Kamis. Di antara makna yataharra juga adalah al-mubalaghah fi talabis syai, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh puasa di hari Senin dan hari Kamis dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan harinya. Ya, ketika beliau ingin berpuasa, termasuk puasa yang beliau tentukan untuk puasa sunnah adalah dan beliau tunggu-tunggu adalah puasa hari Senin dan hari hari Kamis. Tentu puasa di sini maksudnya adalah puasa sunnah, bukan puasa puasa wajib. Nah, mengenai hadis ini, Syekh Abdul Razak ya, pensyarah dari kitab Syama'ilun Nabi, beliau mengatakan fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala siyami hadzainil yaumaini al-ithnaini wal khamis wal hikmatu min dzalika madhkuratun fil haditsil ati Syekh Abdul Razak mengatakan hadis ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sunnah pada dua hari ini jadi hadis ini menunjukkan kesungguhan Nabi ya dalam puasa sunnah yang mana harinya tertentu yaitu hari Senin dan hari Kamis. Adapun hikmahnya maka akan disebutkan di hadis yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara yang disunnahkan untuk dikerjakan adalah puasa puasa hari Senin dan hari hari Kamis, puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah, di antara hikmahnya adalah hadis yang berikutnya nomor 305 Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Abu Asim an Muhammad ibni Rifa'ah an Suhail ibni Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab beliau yang satunya Jami Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi. Ah, berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Asim. Abu Asim kunyah bukan nama asli. Nama asli beliau Abdullah bin Makhlad. Abu Asim nama asli beliau adalah Al-Dhahak bin Makhlad. Dari Muhammad bin Rifa'ah, dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya. Ya. Jadi di antara keindahan sanat ini adalah seorang anak meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri. Suhail ahli hadis, beliau meriwayatkan dari ayahnya juga ahli hadis. Abu Saleh itu kunyah. Nama asli ayah beliau adalah Zakwan. Abu Saleh atau ayah ayah dari Suhail adalah namanya adalah Zakwan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana sha'im." Nah, ini adalah termasuk hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh untuk puasa di hari Senin dan Kamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersengaja untuk menentukan hari puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Salah satu hikmahnya adalah ini. Apa hikmahnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ditampakkan amal-amal tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dilaporkan atau dihadapkan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Senin dan hari Kamis. Maka saya suka amalanku ditampakkan atau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan tentang keistimewaan puasa yang lain, yaitu adalah puasa amalan yang Rasul pilih untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan amalan-amalan itu banyak ada salat, ada zikir, membaca Al-Qur'an, membantu orang lain. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan secara khusus puasa di hari Senin dan hari Kamis yang tujuannya adalah ketika amalan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan keistimewaan puasa yang yang lain yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai amalan beliau dihadapkan kepada Allah dalam keadaan ber, berpuasa. Nah, di sini uh, ada beberapa faidah. Ya. Yang pertama adalah dalal hadis ala istihbabi taharri saumil itsnain wal khamis wa huwa qawlu jumhuril ulama khilafan liman kariha dzalik. Di antara faidah dua hadis yang sedang yang telah kita sebutkan tadi adalah yang pertama hadis ini menunjukkan dianjurkannya seseorang untuk bersengaja puasa sunat dengan menentukan harinya yaitu puasa Senin dan Kamis. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Kemudian faidah yang kedua adalah hikmahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersengaja menentukan suatu hari untuk puasa sunat yaitu Senin dan Kamis hikmahnya adalah karena dua hari ini diangkatnya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai amalan beliau dihadapkan kepada Allah dan beliau dalam keadaan ber, berpuasa. Nah, kemudian hadis ini juga uh, ada penjelasan yang lain dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Beliau mengatakan, "Ai annahu yasumu hadainil yawmaini li'anna al-a'mal tu'radu fihima 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala." Fa ahabba sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yu'rada 'amaluhu wa huwa sha'im. Fa 'amalul laili yurfa'u qabla an-nahar wa 'amalun nahar yurfa'u qabla al-laili wa'malul usbu' tu'radu fi yaumai fi yaumail itsnaini wal khamis wa'malus sanah tu'radu fi syahri sya'ban wa jaa'a fi sahih muslim annahu sallallahu alaihi su'ila an saumi yaumil itsnain faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa hadhihi hikmatun ukhra li siyami yaumil itsnain Syekh menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa sunnah dua hari ini yaitu Senin dan Kamis dikarenakan amalan-amalan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dua hari tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai amalan beliau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian adapun pengangkatan amalan ya kehadapan Allah Subhanahu wa taala atau pelaporan amalan dari malaikat ya yaitu uh, amalan hamba diangkat dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu di memiliki tiga keadaan atau atau di tiga di tiga waktu. Maksudnya adalah pengangkatan amalan seorang hamba kepada Allah itu di tiga waktu. Nah, Syekh menyebutkan waktu yang pertama adalah amalan malam. Amalan malam yang dikerjakan hamba itu diangkat sebelum siang sebelum siang, yaitu sekitar waktu subuh. Dan amalan siang, amalan hamba yang dikerjakan di siang hari, itu diangkat di hadapan Allah sebelum malam, yaitu sekitar waktu sore atau asar. Dan amalan dalam sepekan, kalau tadi amalan dalam satu hari, malam dan siang, adapun amalan dalam sepekan, ya, dalam satu minggu, itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Dan adapun amalan-amalan yang dikerjakan dalam setahun, ya, itu dihadapkan dihadapkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala atau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Jadi menunjukkan bahwa amalan-amalan hamba dilaporkan atau diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tiga waktu. Ada diangkatnya pada setiap hari, ada diangkatnya pada setiap minggu, pada setiap pekan, ada diangkatnya dalam setiap tahun. Adapun dalilnya, tiga waktu ini, eh, yang pertama, yaitu amalan hamba diangkat atau dilaporkan kepada Allah setiap hari. Dan ini terjadi dua kali sehari, yaitu pagi pada saat sholat subuh dan juga sore saat sholat asar. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna nafikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, thumma ya'ruju alladziina batu fikum, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim." kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam afwan para malaikat ya di malam dan di siang hari mereka silih berganti mengawasi kalian. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya siang dan malam mereka silih bergantian mengawasi mengawasi kita. Untuk apa? Untuk mencatat amal-amal kita. Dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian tersebut semalam suntuk naik yaitu naik ke ke atas langit. Kemudian Allah menanyakan kepada mereka, kata Rasul, Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, "Dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku?" kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat melaporkan amalan-amalan hambanya, lalu Allah berfirman, "Kalian tinggalkan mereka dalam keadaan apa?" Lalu para malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan salat." itu salat subuh dan salat asar. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat naik, para malaikat naik ke atas langit menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan amalan-amalan hamba ketika hamba-hamba Allah sedang melaksanakan sholat subuh dan sedang melaksanakan sholat sholat asar. Ini dalil yang pertama dari macam yang pertama bahwa amalan kita diangkat oleh Allah atau dilaporkan oleh para malaikat setiap hari yaitu saat kita sholat subuh dan saat kita sholat sholat asar. Adapun macam yang kedua yaitu amalan hamba diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap pekan. Kapan? Setiap hari Senin dan Kamis. Dalilnya adalah hadis ini, ya, dan juga hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini. Adapun hadis yang semakna dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada beliau Afwan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengkabarkan Abu Hurairah mengatakan aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Inna a'mala bani Adam tu'radu kullu khamisi lailatil jum'ah kullu khamisin lailatal jum'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahim fala yuqbalu amali qati'i rahim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan manusia baik yang buruk maupun amalan yang bagus dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat orang-orang yang memutus tali silaturahim amalannya tidak akan diterima hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Imam Muslim. Dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengatakan tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fahibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Dilaporkan atau diangkat amalan-amalan hamba pada hari Senin dan hari hari Kamis. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk diangkatnya amalan yaitu tiap pekannya. Kapan? Tiap Senin dan tiap tiap Kamis. Adapun pelaporan amalan atau diangkat amalan yang ketiga adalah terjadi setiap tahun. Dan ini kapan? Di bulan Sya'ban. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Sya'ban. "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin." fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya bulan Sya'ban. Ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Lalai dari puasa sunnah, lalai dari membaca Al-Qur'an, ya, lalai dari memperbanyak ibadah. Kata Rasul, ini adalah bulan yang banyak dilalaikan orang. Bulan yang terletak antara Rajab dan Sya'ban antara Rajab dan Ramadan yaitu bulan Sya bulan bulan Sya'ban. Kata Rasul, padahal bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kepada Rabb, kepada Allah yang mengatur alam semesta. Kemudian kata Rasul, maka aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan ber berpuasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa diangkatnya amalan hamba itu terjadi pada tiga waktu. Waktu yang pertama adalah tiap hari. Ini dua waktu, yaitu ketika hamba-hamba Allah sedang melaksanakan sholat subuh. Ini amalan malam. Adapun amalan siang ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala salat salat asar. Jadi amalan kita tiap hari itu diangkat oleh Allah Subhanahu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat hamba-hamba Allah melaksanakan sholat subuh dan saat-saat mereka mengerjakan sholat sholat asar. Kemudian waktu yang kedua yaitu setiap pekan dan itu kapan? Setiap Senin dan Kamis. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan. Kemudian waktu yang ketiga ini setiap tahun dan kapan? Yaitu ketika bulan bulan Sya'ban yang sudah kita kita lewati. Nah, maka ini penting untuk dicatat ya, agar mengingatkan kita tentang amalan-amalan yang kita kerjakan ya. Setiap hari, setiap pekan dan juga setiap tahun agar kita senantiasa muhasabah, agar senantiasa kita mengoreksi amalan-amalan kita. Sedang apa amalan kita ketika diangkat, kita lagi ngapain? Sedang apa kita? Apakah kita berbuat sia-sia? Apakah kita malah berbuat dosa wal iyadzubillah? Sedangkan amalan kita dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala maka amalan yang terbaik tatkala amalan tersebut dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa. Sebagaimana contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa suka mencari-cari bersengaja menentukan waktu berpuasa sunnah yaitu puasa Senin dan Kamis. Karena puasa karena puasa di hari Senin dan Kamis ketika amalan-amalan hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada cerita yang menarik ya yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab di kitab beliau Lataiful Ma'arif bahwa di antara ya kebiasaan salafus saleh zaman dulu ya mereka selalu ingin tampil baik dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala terlebih ketika amalan mereka diangkat, dihadapkan oleh Allah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka khawatir ketika amalan mereka dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengerjakan perbuatan yang sia-sia, tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan di Lataiful Ma'arif ada sebuah kisah sebagian tabi'in bahwa ada sepasang ya suami istri mereka setiap Kamis menangis. Ya, jadi ada sepasang suami istri yang mana setiap Kamis suaminya menangis di hadapan istrinya dan juga istrinya menangis di hadapan suaminya. Ini kapan? Setiap hari Kamis. Kemudian apa yang mereka tangiskan? Yang mereka tangiskan adalah mereka khawatir dengan amalan yang mana amalan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sedang apa mereka? Apakah amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka suami ini setiap hari Kamis menangis di hadapan istrinya. Suaminya curhat kepada istrinya. Takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diangkat. Khawatir amalan yang diangkat malah amalan yang sia-sia. Amalan yang di dalamnya riak misalnya mereka khawatir. Begitu istrinya, ya setiap Kamis juga nangis di hadapan suaminya. Khawatir mengkhawatirkan amalannya ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis dan juga hari hari Senin. Dan inilah potret ya para ulama zaman dulu, para sahabat, para tabi'in mereka mengkhawatirkan amalan mereka. Mereka mengkhawatirkan amalan mereka diangkat oleh Allah dan mereka dalam keadaan beramal apa? Khawatir amal mereka malah dilaporkan oleh para malaikat dan mereka dalam keadaan berbuat sia-sia bahkan berbuat maksiat wal billah. Dan inilah yang bisa kita contoh dari kehidupan potret para salafus soleh. yaitu mereka senantiasa mengkhawatirkan amalan mereka. Ya, sedang apa mereka ketika amalan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwa hendaklah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba senantiasa memperhatikan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Waktu yang kosong senantiasa kita manfaatkan, senantiasa kita isi dengan hal-hal yang positif, terlebih sifatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ya. Di bulan yang mana syaitan-syaitan dibelenggu, ya, penyebab kita untuk bermaksiat sudah berkurang. Maka jangan sampai di bulan Ramadan yang mulia ini ya kita kotori, kita nodai dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya seorang hamba ketika memasuki bulan Ramadan, berada di bulan Ramadan itu justru memiliki semangat untuk beribadah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga, menutup pintu neraka, kemudian syaitan-syaitan juga di dibelenggu. Sehingga motivasi untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan sangatlah sangatlah besar. Ini Nah, kita senantiasa mencontoh para generasi salafus salafus saleh. Kemudian kita teruskan uh, Syekh menyebutkan tentang hadis yang kita baca tadi bahwa amalan-amalan tiap pekannya itu diangkat di hadapan Allah pada hari Senin dan hari hari Kamis. Oleh karena itulah Rasulullah SAW suka berpuasa di Senin dan Kamis puasa Senin. Nah, uh, Imam uh, Syekh Abdul Razak menyebutkan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa sunat di hari Senin. Ini hikmah yang lain kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam puasa sunnah di hari Senin. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu Hari Senin, hari demikian adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah ya karena beliau dilahirkan pada hari Senin, maka cara bersyukurnya dengan berpuasa, bukan dengan ibadah yang yang lain yang tidak pernah sama sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maupun sahabat ya mencontohkannya atau mengerjakannya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah ya karena beliau dilahirkan pada hari Senin, caranya apa? Dengan ber berpuasa, bukan dengan amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun juga para para sahabatnya. Maka kalau kita ingin uh, berpuasa di hari Senin, ya selain hari Senin adalah uh, hari yang diangkat amalan seorang hamba kepada Allah, karena hari itu juga di mana Rasulullah SAW di, dilahirkan. Maka cara mensyukurinya adalah dengan ber, berpuasa, sebagaimana kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 306. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di kitab beliau satunya yaitu Jami Tirmidzi. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi sendiri dan juga Imam As-Suyuti. Asy-Syaikh Albani menilai hadis ini sahih yaitu di kitab Mukhtasar Syama'ilun Nabi yang beliau ringkas. Uh, kita baca Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Ahmad Abu Ahmad kunyah bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair. Abu Ahmad, nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair. Dan Muawiyah bin Hisham, mereka berdua mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Uyainah. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Masruq bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri dari Mansur Mansur bin Al-Mu'tamir dari Khaisamah Khaisamah bin Abdurrahman dari Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahri sabta wal ahada wal itsnain Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa sunnah ya tiap bulan pada hari Sabtu Ahad dan Itsnain Sabtu Ahad dan Itsnain jadi nama yang syar'i bagi hari adalah Ahad, bukan Minggu ya. Maka ini bagus ya. Ini adalah istilah yang syar'i yang harus kita biasakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tentu kitalah yang paling di depan dalam mengamalkan atau dalam dalam mengamalkan istilah-istilah yang yang syar'i. Rasul SAW mengatakan hari Ahad, bukan hari yang hari yang lain. Dengan nama yang lain bukan. Hari Sabtu, hari Ahad dan hari Senin. Dan juga Rasul juga berpuasa di bulan yang lain pada hari Selasa, hari Rabu dan juga hari hari Kamis. Syekh menyebutkan fi hadzal hadis bayan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yasumu thalathata ayyam min kulli syahr. Wa idza kanat hadhihi al-ayyamu ayyam al-bid masalan fa innaha takhtalifu min syahrin li akhar. Fa fi syahrin tuwafiqus sabta fa fi syahrin tawafaqas sabta wal ahad wal itsnain wa fi syahrin akhar tawafaqas thulatha wal arbi'a wal khamis wa hakadha Kata Syekh menyebutkan di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa sunat di tiga hari, yaitu tiga hari tiap bulan. Dan apabila hari-hari ini apabila hari-hari tersebut ya itu adalah hari-hari bid ayam bid yaitu 13 15 13 14 15 setiap bulannya ya jadi tanggal tanggal 13 tanggal 14 dan tanggal 15 eh, bulan Hijriah itu disebut dengan ayyamul bid hari putih kenapa dinamakan putih ya pada tanggal 13 14 15 Hijriah karena pada malamnya, pada malam tanggal-tanggal tersebut matahari terang benderang. Lagi terang-terangnya, lagi putih-putihnya, maka disebut dengan ayyamul bit. bit, artinya putih, hari-hari putih. Karena malam-malamnya itu bulan lagi terang-terangnya. Jadi maksudnya adalah ketika hari-hari ini bertepatan eh, ketika hari-hari tersebut entah Sabtu, Ahad, Senin atau Selasa, Rabu atau Kamis dan apabila hari-hari tersebut, hari-hari bid 13, 14, 15 Hijriah misalnya, maka sesungguhnya bulan dengan bulan yang lain itu berbeda-beda. Bisa jadi pada hari-hari tersebut bertepatan dengan uh, eh, ayamul bid. Maksudnya adalah bisa jadi hari Sabtu, hari Ahad dan hari Senin itu adalah bertepatan dengan ayamul bid 13, 14, 15 Hijriah. Dan bisa juga bulan yang lain itu bertepatan dengan hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Maksudnya adalah bisa jadi uh, Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah itu bertepatan dengan hari Selasa, hari Rabu dan hari hari Kamis dan seterusnya. Syekh menyebutkan dan ini menunjukkan bahwasanya hari Sabtu jika bertepatan dengan hari Bid 13, 14, 15 Hijriah atau bertepatan dengan hari Arafah 9 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari ashura 10 Muharram maka itu digandengkan puasanya dengan hari hari Jumat digandengkan puasanya dengan hari hari Jumat maka ketika itu digandengkan dengan hari Jumat maka tidak mengapa kenapa dikarenakan rasulullah saw melarang seseorang puasa sunnah jika afwan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk puasa sunnah kalau puasa sunnahnya cuma di hari Sabtu saja, tidak mengikutkan kepada hari sebelumnya. Eh, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, "Wa ala hadza fayakunu qawluhu la tasumu yawmas sabti ay la taq la taqsidu siyamahu bi'ainihi illa fil fardi. Jadi oleh kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan oleh karena inilah di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian puasa pada hari Sabtu maksudnya adalah menunggalkan puasa saja di hari Sabtu tanpa mengikutkan di hari sebelumnya hari Jumat ataupun hari setelahnya di hari di hari Ahad kecuali Sabtu itu adalah puasa far fardu yaitu bulan Ramadan maka tidak tidak mengapa. Nah, jadi eh, kesimpulannya adalah bahwa di antara kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berpuasa tiga hari setiap bulannya. Entah hari Sabtu, hari Ahad atau hari Senin ya. Kemudian juga atau bisa juga hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Dan juga terlebih hari-hari tersebut bertepatan dengan hari hari bid atau ayamul bid. Karena juga termasuk anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah e, seseorang berpuasa di hari-hari bid, yaitu hari 13, 14, 15 hijriah tiap bulannya. Ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadarin fi hadarin wala safarin ya kata Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari-hari bid yaitu 13, 14, 15 Hijriah. Baik beliau dalam keadaan tidak safar ataupun safar. Jadi ini termasuk uh, puasa sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan yaitu puasa ayyamul bid 13, 14, 15 Hijriah tiap tiap bulannya. Nah, kemudian eh, hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir yaitu hadis nomor 307 ya. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Abu Mus'ab Al-Madini. Abu Mus'ab kunyah. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Abu Bakar. Abu Mus'ab guru Imam Tirmizi ini nama asli beliau adalah Ahmad bin Abu Bakar dari Malik bin Anas dari Abu Nador Abu Nador kunyah nama asli beliau adalah Salim bin Abi Umayyah Abu Nador Salim bin Abi Umayyah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Abu Salamah anaknya Abdurrahman bin Auf Abu Salamah ini ada yang mengatakan nama beliau adalah kunyah beliau jadi Abu Salamah ini adalah nama asli beliau Abu Salamah anaknya Abdurrahman bin Auf dari Aisyah radhiyallahu taala anha Sedangkan uh, apa hubungannya ya antara Aisyah dengan Abdurrahman bin Auf? Afwan, uh, ada yang keliru, ulun ralat. Uh, hadis ini tadi disebutkan bahwa sanatnya adalah dari Imam Tirmidzi mengatakan dari Abu Mus'ab Al-Madini, dari Malik bin Anas, dari Abu Nadar, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan lebih banyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Maksudnya adalah di antara bulan-bulan paling banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnah adalah bulan bulan Sya'ban dan hadis ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya bahwasanya diantara puasa sunnah yang ditekankan untuk memperbanyak dikerjakan dalam suatu bulan adalah bulan bulan Sya'ban dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiallahu taala anha ini, ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ingin selalu mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadah beliau bahwa uh, dalam suatu bulan yang paling banyak Rasulullah SAW puasa sunnah adalah bulan bulan Syaban. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang menimpa kita sekarang agar secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ketabahan dan kesabaran ya bagi kaum muslimin sehingga wabah seperti ini, musibah seperti ini menjadi ladang pahala bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi.